Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja Rahimani wa Rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian Sama'il Nabi atau profil Nabi dari buku Sama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Dengan penjelasan dari sarah yang disampaikan oleh Sa'ab Razak Al-Badar hafizallahu taala. Terakhir kita baca matan hadis yang ke-8. Kemudian penjelasannya dari syarih hafizallahu taala. Hindun ibn Abi Halah radallahu anhu adalah Rabi bin Nabi adalah anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hindun ibnu Abi Halah, ibn ya berarti laki-laki. Ya. Maka Hindun ibn Abi Halah berarti laki-laki. Fawa akhun maka Hindun ini adalah Eh, saudara bagi Fatimah binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ummiha saudara seibu yaitu Khadijah maka Hindun itu bisa, uh, nama laki-laki dan bisa juga dipakai untuk nama perempuan istrinya Nabi Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun sedangkan ini juga uh, anak tirinya Nabi ada yang namanya laki-laki namanya Hindun oleh karena itu uh, eh, Al Hasan bin Ali radhiallahu ma ketika melihatkan hadis ini mengatakan aku bertanya kepada pamanku. Ya, dan Hindun ibn Abi Halah ini adalah seorang yang wasofan. Wasofan adalah orang yang punya kemampuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sesuatu. Dan dirayah mengenal dan mengetahui sesuatu dengan baik dan tidak semua orang itu pintar dalam mendeskripsikan. Ya. Boleh jadi ada orang yang sudah bolak-balik ya, sholat di Masjid Al-Asri suruh menceritakan Masjid Al-Asri berapa pintunya dan seterusnya itu the, itu tidak ndak ngeh, ndak perhatian. Ya. <clears throat> Gimanakah kemudian karpetnya, kemudian ada berapa kipas anginnya dan seterusnya. Tidak semua orang punya kemampuan. Maka ada orang-orang tertentu yang ya, sekali datang atau dua kali datang dia sudah bisa punya kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan baik. Nah, di antaranya adalah Hindun ibn Abi Halah ini. Dia adalah wasofan, orang yang punya kemampuan yang lebih dalam mendeskripsikan. Faminan nasi di antara manusia ada orang yang sudah melihat sosok tertentu berkali-kali. Ketika kita sampaikan kepadanya, sifhu, tolong gambarkan tentang si dia. Ini kulitnya, ini tinggi badannya, dan seterusnya. Fala Dia tidak mampu. Padahal dia sudah ya, gaul lama dengan orang itu. Nung suruh cerita uh, gimana deskripsi temanmu yang namanya Fulan itu. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukan rojul wasaf. Orang yang pintar dalam mendeskripsikan. Namun ada orang yang man yarahu marotan. Dia baru lihat. Ya, baru lihat seseorang sekali atau dua kali. Fayasifu wasfan daqiqan. Namun dia bisa menceritakan orang yang dia lihat tersebut dengan detail. Dia bisa menggambarkan, mendeskripsikannya secara detail. Dia itu orangnya begini, begini fisiknya, begini. Lengkap semua. Padahal baru ketemu sekali, dua kali. Nah ini, famis luhada. Maka orang semacam ini, yang lihat sekali dua kali namun bisa ngasih deskripsi yang detail, ini orang ini disebut dengan sebutan wasafan. Dan di antara orang tersebut adalah Hindun ibn Abi Halah. Ya, maka aku bertanya kepada pamanku Hindun ibn Abi Halah tentang hilyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan hilyah itu adalah sifat Nabi, gambaran Nabi dan sifat Nabi. Maka deskripsi tentang fisik Nabi disebut dengan hilyah. Dan makna asal dari hilyah adalah perhiasan. Maka beliau memilih diksi ini. Kata-kata ini yaitu hilyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh fisiknya adalah hilyatun wa jamalun. Seluruhnya adalah perhiasan dan keindahan. Maka ini mau menggambarkan betapa uh, indahnya, betapa bagusnya, eloknya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan ya, aku bertanya kepadanya tentang hilyatin Nabi, ya, tentang hilyah Nabi, tentang ciri Nabi, tentang deskripsi Nabi dan maksudnya ya, tentang fisik Nabi. Ya, kata Al Hasan, aku ingin agar beliau menggambarkan kepadaku sebagian darinya atau sedikit darinya ata'allaku bihi yang aku akan bergantung dengannya dan aku akan mengingat-ingatnya yang dimaksud dengan bergantung di sini adalah ketergantungan ilmu dan pengetahuan. Artinya, yakni takunu indi aku memiliki ye, gambaran tentang Nabi yang akan aku apal dan aku aku kuasai. Di mana aku ala dikrin, aku betul-betul ingat dan tahu tentang deskripsi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui sejumlah kata-kata dan kalimat yang akan yang aku hafal maka aku ingin agar pamanku menceritakan bagaimanakah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu apa yang akan beliau sampaikan akan aku ingat baik-baik. Ata'allaku bihi di sini artinya aku akan mengingatnya dan menguasainya dengan baik. Maka Al Hasan bin Ali adalah di antara orang yang Allah muliakan dengan pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi eh, Al Hasan ini melihat kakeknya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kecil. Oleh karena itu maka Al Hasan ingin ya, Hasan ingin dari pamannya Hindun radhiallahu anhu seorang yang wasaf, seorang yang pandai dalam mendeskripsikan ya, untuk memberikan kepada Al Hasan sejumlah kalimat tentang deskripsi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau akan mengingat-ingat deskripsi tersebut sehingga beliau memiliki pengetahuan dan ilmu tentang gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keinginan Al Hasan Al Basri agar punya hafalan tentang gambaran fisik Nabi ini menunjukkan faedah dan pelajaran bahasanya mengetahui memiliki pengetahuan tentang gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah babun syarifun minal ilmi adalah bagian dari ilmu yang mulia dia bukan bagian ilmu yang rendah, yang sepele, yang remeh. Dan dia adalah bab dari ilmu yang mulia. Ketika seorang itu hafal, punya hafalan yang baik ya, tentang gimana kegambaran fisik Nabi. Sehingga karena dia adalah bagian dari ilmu yang mulia, maka layak untuk perhatian dengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang yang fahman, ay aziman fi ausafihi seorang yang agung sifatnya ya, kemudian penampilannya wa madhari dan penampilannya demikian juga wa fi hilyatihi dari sisi keindahan keelokan fisiknya wa fi sifati dan sifatnya dan beliau adalah mufakham artinya muazzam orang yang diagungkan di hati para sahabatnya bahkan di hati semua orang yang melihatnya Wajah Nabi itu bercahaya. Ya talak tala'la'u wajahuhu. Wajahnya bercahaya. talak lu al komari seperti bercahayanya rembulan saat malam purnama. Padahal itu tidak purnama. Namun wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercahaya sebagaimana layaknya cahaya purnama. lu artinya al-isyraq bercahaya, wal idoah bercahaya. Maka wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu musyrik musyrikon bercahaya, mudian bercahaya, mutalaklian bercahaya, talaklu al-qamari sebagaimana bercahayanya rembulan. Nabi saw itu lebih tinggi sedikit daripada orang yang tingginya sedang-sedang. Artinya Nabi saw itu rab'atan nil kaum tingginya tinggi badannya sedang-sedang, akan tapi lebih dekat untuk disebut tinggi untuk lebih dekat untuk disebut jangkung daripada pendek. Maka beliau bukanlah marbu'an tamaman. Bukan yang bukanlah tinggi badannya itu pertengahan tamaman 100%. Tidak. Bukan 100% sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Namun sedang dalam artian lebih dekat kepada tinggi. Wa inama atwal minal marbu' Beliau marbu' namun lebih tinggi sedikit. Beliau adalah tinggi badannya itu tengah-tengah, tidak jangkung dan tidak cebol, namun tidak persis tengah-tengah. Tidak persis tengah-tengah, namun lebih dekat untuk disebut ya, jangkung. Lakin akan tetapi beliau bukanlah tawil al-ba'in. Ya, bukanlah seorang yang jangkung tinggi yang kontras dengan yang lain. Ya, bukan seorang yang tinggi, bain yang jelas sehingga karena kontras dengan yang lain. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wa aksar, namun Nabi itu lebih pendek daripada al-musyadzab. Musyadzab adalah orang yang jangkung namun kurus. Ya, dan, dan orang itu jangkung manakala plus kurus maka kelihatan jangkung sekali. Ya, coba kalau agak gemuk dikit itu jangkung agak gemuk itu jangkungnya agak berkurang. Ya. Kelihatan tidak terlalu kontras. Non sudah kurus kering jangkung lagi. Nah, itu nanti akan kelihatan betul-betul ya, jangkung. Wan nahif atawil orang itu jika kurus namun jang, namun panjang badannya namun jangkung maka akan betul yadhar tuluhu maka jangkungnya itu akan betul-betul kelihatan. Bisyaklin wadih. Dalam bentuk yang sangat-sangat gamblang. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pendek kalau dengan orang yang kurus jangkung. Namun beliau lebih panjang daripada orang yang 100% pertengahan. Adimal hammah. Dan Nabi itu adalah orang yang cukup besar ukuran kepalanya. Rajila syari rambutnya rambut yang bisa disisir. Artinya dalam rambut beliau terdapat tathanin ya ada keriting namun cuma sedikit saja sehingga masih lancar untuk disisir. Yeah. Tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini farokot akikotu farokoha. Jika bisa dibelah rambutnya maka Nabi suka sisir dengan belah tengah. Akikah artinya rambut al-akikah itu asya'ru. Ini akikah itu maknanya adalah rambut. Ya, oleh karena itu, maka sembelihan untuk bayi yang baru lahir disebut akikah. Ini sembelihan pada hari ketujuh itu disebut akikah. Karena pada hari ketujuh tersebut, ini, pada hari ketujuh tersebut, dipotonglah rambutnya, digundulah rambut si bayi. Karena pada hari itu digundul, lontos rambut si bayi, maka disebutlah hewan yang disembelih itu dengan sebutan akikah. Karena ini menamai sesuatu dengan tetangganya. Menamai sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Ini, karena ini uh, kambing ini dekat dengan uh, tidak jauh dari ya, dari rambut bayi yang dipotong maka sebutlah disebutlah dia dengan sebutan itu. Dan para fukuhak berselisih pendapat pada hari ketujuh itu rambut bayi itu e, digundul pontos sebelum ya, hewan akikohnya disembelih ataukah setelah. Terdapat perselisihan ulama fikih dalam masalah ini. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian fukuhak mengatakan itu sebelum sebelum disembelih digundul dulu. Pendapat yang lain mengatakan gundulnya setelah disembelih. Eh, dan yang dinilai eh, sebagai pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini gundul itu setelah disembelihnya hewan akikah karena di urutan eh, hadis tentang masalah hal ini disembelihlah pada hari ketujuh ya, kemudian dan digundul maka itu meskipun pakai dan maka itu diambil sebagai isyarat bahasanya gundul itu e, letaknya setelah e, hewan akikohnya disembelih. Ya artinya jika adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika rambutnya mungkin untuk disisir dengan belah farokohu maka Nabi menyisirnya dengan sisir belah tengah. Wa illa fala. Namun jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak menyisirnya dengan belah tengah, namun beliau menyisir ke belakang. Ya, maka menyisirnya sisiran rambut ke belakang. Artinya jika tidak mungkin belah tengah, maka beliau biarkan rambut tersebut terjulur sebagaimana keadaannya. Yang ke belakang ke belakang, yang ke samping ke samping dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad mengatakan pada awalnya Nabi menjulurkan rambutnya dan tidak e, menyisirnya dengan belah tengah thumma faraqahu kemudian di akhir hidup Nabi Nabi suka e, model sisiran belah tengah yang dimaksud dengan al-farqu adalah yuja'al sa'ruhu firqatain yaitu rambut seseorang itu dibuat menjadi dua kelompok dibuat menjadi dua kelompok kullu firqatin da'ubah dan masing-masing kelompok itu punya e, punya ekor. Masing-masing kelompok punya ekor. Adapun sadel adalah dijulurkan ke belakang, disisir ke belakang tanpa dibelah menjadi dua bagian. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya beliau lebih suka suka sisiran dalam bentuk sadel. Disisir ke belakang. Ya, disisir ke belakang karena sadel ketika itu adalah yang umum ya, tersebar di kalangan orang-orang Yahudi. Yahudi kota Madinah. Yahudi kota Madinah. Sedangkan e, belah tengah ketika itu menjadi tren yang banyak dipakai oleh model bersisir, ya, yang banyak dipakai oleh orang-orang Quraisy Mekah. Ya. dan dalam hal yang ketika terjadi perselisihan antara orang musyrik dan orang ahli kitab, Nabi lebih suka mencocoki ahli kitab daripada mencocoki e, orang-orang musyrik. Namun setelah kemudian Fatul Mekah, e, orang-orang Mekah ini telah e, kemudian jadi kaum, bagian dari kaum muslimin, maka lebih memilih untuk menyelisihi trennya tren sisirannya orang-orang Yahudi Madinah yang ada ketika itu. Maka Nabi kemudian di akhir hidupnya pilih belah tengah dan sudah tidak lagi uh, sadel yaitu bersisir ke belakang. <clears throat> Ya, yujawi sa'ru rambut Nabi saw Alaihi Wasallam itu melewati ujung daun telinganya manakala Nabi membiarkan rambutnya lebat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu warna kulitnya adalah azhar. Azhar itu adalah putih, namun tidak bukan putih polos, non putih yang bercampur dengan warna merah. Nabi itu dahinya lebar. Wasi al jabin. Jabin telah diketahui, yaitu artinya dahi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memtadul jabin, lebar e, dahinya. Ya, dan itu melebar fitul wal ardi, di panjangnya dan di lebarnya. E, di panjangnya dan di lebarnya. Maka panjang dahinya itu terlihat lebih luas daripada yang lain. Lebarnya juga terlihat lebih luas dan lebih lebar daripada yang lain. Azajal hawajib. Hawajib artinya uh, alis. Eh, wawal atmu hawajib artinya adalah tulang yang ada di atas mata. Plus uh, plus di sana ada daging dan bulu atau rambut yang tumbuh di daging tersebut. Dan masing-masing orang tentu memiliki dua hajib Zajaju artinya alisnya panjang dan lembut. Dan e, alis dua alis tersebut lebar sampai ke bagian akhir dari mata. E, lebar bukan hanya e, pas mata namun e, sampai pol sampai e, di bagian akhir mata. Sawabir jamak dari sabirah artinya kamilah tamah, sempurna dan sempurna. Maka alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna dan sempurna sampai ke belakang dan alisnya adalah alis yang panjang. Meskipun panjang namun tidak sampai ketemu. Alis dengan alis itu tidak sampai bertemu sehingga dikatakan fi ghairi tanpa bersambung. Yang dimaksud dengan koran di sini bertemunya dua alis. Sehingga tidak ada di antara keduanya fajwah, celah. Atau faroh, uang kosong. Namun betul-betul sambung. Itu tidak demikian alisnya Nabi SAW. Alis Nabi itu panjang, eh, panjang sampai ke belakang dan panjang. Artinya sampai eh, ke menuju tengah namun tidak sampai tidak sampai kemudian bersentuhan dan bersambung. Tetap ada celah, ada ruang kosong di antara dua alis tersebut. Maka al-akron adalah orang yang rambut-rambut alisnya itu bersambung. Sedangkan ablaj itu adalah orang yang di antara dua alisnya khalian nasyari ada ruang yang kosong dari rambut. Maka sehingga dua alis tersebut terpisah. Dan orang Arab itu menyukai alis yang jenis ini. Yang tidak bersambung. Non ada ruang dan jeda itu alis yang cakep. Itu manakala tidak bersambung antara alis yang kanan dengan yang kiri. Maka Nabi saw itu jelas, jelas yaitu ada ruang kosong di antara dua alisnya. Karena dua alis Nabi itu tidak sampai bersambung, tidak sampai bertemu. Ya, bahkan di dua alis tersebut ada pembuluh darah. Yang nanti pembuluh darah itu akan kelihatan ketika Nabi marah. Karena penuh dengan darah. Karena membesar, ya, karena keadaan orang marah, maka pembuluh-pembuluh darahnya itu membesar. Dan maka di antaranya adalah terlihat pembuluh darah yang ada di antara dua alisnya Nabi Shallallahu Alaihi bainahuma irkun. Di antara dua alis itu terdapat pembuluh darah. Ya, yudiru al-ghadabu yang ini membesar kelihatan kelihatan jelas ketika Nabi marah. Artinya di antara dua alis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat pembuluh darah. Ya, yusayiru al-ghadab ketika beliau emosi maka emosi itu membuat pembuluh darah tadi penuh dengan darah. Maka kelihatan Nabi itu marah, lihat wajahnya. Ketika di antara dua alisnya itu, nah, itu ada sesuatu yang kelihatan bengkak, sesuatu yang kelihatan membesar. Wah ini Nabi, ini Nabi sedang marah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, bagian eh, bagian ujung hidungnya itu manjung. Irnain eh, nunnya di kemudian ra. Eh, irnain wa al-anfu. Itu artinya adalah hidung. Maka Nabi itu akna irnain artinya panjang hidungnya. Dan yang dimaksud panjang hidungnya ini adalah sedikit panjang. Karena sallallahu alaihi wasallam fi anfi syai'un natuli. Ya, hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lumayan panjang, bukan panjang sekali, non cuma lumayan panjang. Lahu nurun ya'luhu. Ada cahaya yang meliputinya. Nya di sini bisa kembali kepada Nabi, bisa kembali kepada hidung Nabi. Dan ini dua hal yang ya, berhubungan erat. Ya, kalau cahaya tadi ada di wajah Nabi ya tentu termasuk di sana E, di hidungnya otomatis demikian. Nah orang yang tidak cermat menatap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengira kalau Nabi itu adalah orang yang asyam, e, asyam atau syamab dalam hidung itu artinya adalah meninggi batang hidungnya ditambah rata bagian atasnya. Ditambah israf menonjol al-arnabah pucuk hidungnya. Maka orang yang melihat Nabi saw disebabkan cahaya, wadohah dan cahaya, wal israq dan cahaya yang meliputi wajah Nabi saw termasuk menutupi hidungnya Nabi saw akan mengira akan mengira bahasanya hidung Nabi itu hidung yang disebut dengan asyam. Jadi batang hidungnya tinggi, kemudian bagian atasnya itu rata dan menonjol pucuk hidungnya. Padahal realitanya Nabi tidak demikian. Nabi cuma agak mancung saja. Bukan mancung yang betul-betul mancung. Namun agak mancung. Ada mancung di hidung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'af, wal amru laisa kadalik namun tidak demikian. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aknal anfi. Artinya fi anfihi tulun. Ada unsur mancung di ada unsur mancung di hidungnya. Ada unsur mancung di hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mancung yang betul-betul mancung. Maka fisik Nabi itu banyak yang tengah-tengah, ya. banyak yang tengah-tengah tinggi badannya, kemudian rambutnya, tidak eh, keriting, cuma ada unsur keriting di wajahnya, ada unsur keriting di rambutnya, bukan keriting, non ada unsur keriting di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidung Nabi ada unsur mancung di hidung Nabi. Ya. Ada unsur, bukan mancung, namun ada unsur mancungnya. Kelihatan mancung, namun tidak mancung yang betul-betul mancung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kathul Ya, lebat jenggotnya. Ya. Maka kathiful Nabi itu ada orang yang lebat jenggotnya oleh karena itu maka di antara kalimat berbahaya yang diucapkan oleh sebagian orang, ada orang yang tidak suka dengan jenggot sampai-sampai mengatakan saya sebel dengan semua orang yang berjenggot. Nah, eh, maka ini kalimat yang berbahaya. Eh, kalimat berbahaya karena Nabi itu berjenggot. Nah, maka kalau saya benci dengan semua orang berjenggot, bahaya. Ya, maka Nabi itu termasuk dalam daftar orang yang dia benci. Ya. Lazim kaulnya demikian, konsekuensinya demikian. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berjenggot, bahkan jenggotnya lebat. Dan di antara hal yang Nabi ajarkan adalah memelihara jenggot dan membiarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut dalam banyak hadis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai bahasanya memelihara dan membiarkan jenggot itu bagian dari sunanul fitrah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahasanya mengkok habis singgot adalah di antara sifat khas majusi, musyrik dan Yahudi. Oleh karena itu terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah hadis yang melarang mencukur habis, mengkok habis singgot. Dan terlepas dari hukumnya, maka ada kalimat yang menarik yang disampaikan oleh uh, ya, oleh pensarah. Kita tidak usah bahas hukumnya terlepas dari uh, hukumnya, marilah kita uh, berbicara tentang masalah ini pakai bahasa cinta dan pakai kamus cinta. Tidak perlu pakai kamus hukum. Non cukup pakai kamus cinta saja. Kamus cinta akan mengatakan wala saka. Tidaklah diragukan bahasa cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendorong seseorang untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya dalam memelihara jenggot. Terserah mau hukumnya terlepas seandainya kita tutup mata sementara waktu, terlepas hukumnya wajib ataukah sunnah yang jelas. Cinta yang dalam, cinta yang sesungguhnya, itu akan mendorong seorang untuk meneladani dan mencontoh Nabi. Orang akan, kalau Nabi seperti apa? Oh, Nabi berjenggot. Nabi pelihara jenggot dan tidak mengkerok jenggotnya. Oh, maka orang yang betul-betul cinta, pasti akan terdorong untuk itu. Terlepas dari hukumnya. Maka saatnya kita ya, bahas membaca masalah ini pakai pakai kacamata cinta dan pakai kamus cinta tanpa kacamata hukum dan kamus hukum. Maka yang ketemu adalah orang yang betul-betul cinta akan berupaya meniru yang dicintai. Apalagi itu sesuatu yang disukai oleh yang dicintai. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'fian membiarkan ya, dan memelihara jenggotnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pipi Nabi. Nabi itu sahlul khaddain. Khad itu tulang yang ada di pipi. <clears throat> Eh, maka di pipi tentu ada tulang yang menonjol itu namanya khaddun. Nah, dua dua pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggi, tidak kemudian tampak kontras tinggi banget. Nah, Iya, nanti kalau uh, tulangnya ini tinggi banget, maka nanti uh, pipinya akan terlihat tinggi sekali. Namun tidak demikian, pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pipi Nabi tulang pipinya itu landai, sahal, sahal itu uh, dataran rendah yang landai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dali ulfam, artinya adimul fami, ukuran uh, ukuran mulutnya itu besar dan muflaj asnan Nah, muflaj asnan itu dari kata-kata falaj fil asnan itu artinya tabaud. Ada ada uh, ada rongga. Ya, ada jeda <coughs> di antara <coughs> ya <coughs> gigi seri warubaiyat dan gigi ruba atau rubaiyat adalah gigi yang terletak antara taring dengan seri itu di kamus Menawi rubaiyat ya, gigi yang terletak di antara gigi taring dan gigi seri apa itu gigi apa itu <coughs> ya maka ada yang jelas ada tidak rapat petnya uh, eh, antara gigi-gigi Nabi ada uh, ada ya ada celah ada celah di antaranya wahwa ya, minal jamal dan itu di Eh, di bangsa Arab itu adalah kegantengan. Gigi yang indah itu yang tidak rapat. Itu yang tidak rapat. Namun ada celah antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu di antara yang haram yang diharamkan oleh Nabi saw, namun itu indah dan dibolehkan manakala alami. Manakala itu dirikayasa, maka itu keindahan yang diharamkan oleh Nabi maka kemudian sebagian orang mengikir ya, kemudian giginya mengecilkan giginya sehingga ada celah antara satu gigi dengan gigi yang lain dan ini satu perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan gigi yang tidak rapat namun ada celah di antara satu dengan yang lain itu adalah keindahan gigi yang indah dalam budaya Jawa gigi yang indah dalam budaya Jawa yang asli itu bukan gigi yang rapat Gigi yang rapat itu indah, gigi yang indah buatan Pepsodent. <laughs> kalau kalau uh, orang Jawa gigi yang indah itu adalah biji timun. Eh, itu kaidah gigi yang cantik kalau di budaya Jawa itu biji timun. Eh, giginya itu seperti biji timun tertata, non ada celah antara satu dengan yang lain, tidak rapat. Biji timun itu tidak rap, tidak rapat ya, satu dengan yang lain. Nah, ada celah antara satu dan yang lain. Ya, maka gigi yang biji timun, nah itu gigi yang indah. <coughs> Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gigi yang indah ini Allah jadikan untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam khilqatan alami. <coughs> Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang adanya celah antara satu gigi dan dengan gigi yang lain kaya direkayasa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tafalluj, <clears throat> melarang mengikir gigi, yaitu mengicilkan ukuran gigi sehingga antara gigi satu dengan yang lain ada celah. <clears throat> Lil husni manakala motifnya adalah motif kecantikan. Karena ini adalah termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini, selanjutnya <clears throat> dakikul masrubah. Yang dimaksud dengan masyrubah adalah bulu-bulu yang ada di dada, manakala memanjang sampai ke pusar. Maka bulu-bulu dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulu ya, fidiqah adalah bulu-bulu yang lembut. Kemudian eh, lahir Nabi adalah lahir yang indah, ya, yang disebut dengan dikatakan eh, bahasanya lahir Nabi itu seperti gading. Ya, leher Nabi itu seperti dumyah. Dumyah adalah asuratu al-mutakhadah minal aj. Adalah satu bentuk yang terbuat dari gading atau semacam itu. Maksud, maksud dari kalimat ini, ka'ana unuqqahu jidu dumyatin fi sofa'il fiddah. Maksud dari kalimat ini menggambarkan, mendeskripsikan indahnya leher Nabi Shallallahu Nah, leher Nabi adalah leher yang proporsional dan leher yang tegak. Mu'tadilil khalqi. Ya, Nabi SAW fisiknya adalah fisik yang proporsional. Artinya eh, fisik Nabi SAW adalah fisik yang kawam, yang yang bagus. Wakat mara misluha dan makna. Demikian juga Nabi itu badinun mutamasikun gemuk, namun gemuknya adalah gemuk berisi. Bukan gemuk yang gembur, namun gemuk berisi. Telah lewat deskripsi dari Ali radhiallahu anhu tentang Nabi. Bahasanya Nabi itu bukanlah lam yakun mutah, mutaham. Artinya bukanlah e, mutaham artinya gemuk. Di sini Nabi, di sini dikatakan kalau Nabi itu batinun mutamasikun gemuk yang berisi. Maka kesimpulannya badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah badan yang kurus dan lemah, bukan pula besar dan gemuk yang gembur. Akan tetapi e, badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jismun mumtaliun, adalah badan yang berisi. Wahada dan hal ini adalah mendeskripsikan badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai badan yang kuat secara fisik. Kemudian perkenaan berkenaan dengan perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perut dan dada Nabi, maka rata dan datar sama tinggi antara perut dan dadanya. Ya, sama tinggi antara perut dan dada dan dadanya tidak ada yang lebih menonjol maka tidaklah perut Nabi itu natuun menonjol, waburusun dan menonjol. Sehingga lebih tinggi daripada dadanya, tidak. Demikian juga ya, dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun antara dada dan perut itu sawak, itu sama rata. Mu'tadilon maka itu adalah satu keadaan yang ideal, mutasawiyah, yang sama. Kemudian dada Nabi itu lebar. Aridun. Maknanya bahasanya dada Nabi SAW itu rahbun, lebar, wasiun, luas. Dan jauh e, jarak antara dua mangkib beliau. Mangkib adalah pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Anwar al Mutajarid bercahaya dan bersih dari bulu. Yang dimaksud dengan anwar Nairul udwi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anggota-anggota badannya itu bercahaya. Yang dimaksud mutajarid, mutajarid nasyari. Bersih dari bulu. Ya, Nabi bukanlah orang yang badannya itu didominasi oleh bulu. Atau maknanya adalah ketika Nabi melepaskan kainnya maka terlihat badannya bercahaya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka min badani mujarrad dan min maka bagian badan Nabi yang tidak mengandung bulu atau yang tidak tertutup oleh kain maka akan nampak badannya cahaya dan cahaya. Bisa juga diterjemahkan demikian. Kemudian e, bersambung terhubung antara labah dengan pusar ada bulu yang mengalir seperti garis. Labah adalah cekungan yang ada di atasnya dada. Pertemuan antara dada dan leher itu ada satu titik yang cekung. Ya, titik yang cekung itu dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan labbah. Ya, disebutan labbah maka antara labbah antara cekung yang uh, yang ada cekungan yang ada di antara pertemuan leher dan dada sampai pusar itu terhubung dengan bulu yang mengalir seperti garis dan telah lewat bahasanya bulu tersebut adalah bulu yang lembut Kemudian uh, buah dada Nabi dan perut Nabi itu ari, itu bersih dari bulu. Artinya dua buah dada Nabi dan perut Nabi tidak ada badannya bulu. Mima siwa dalik kecuali hal itu. Kecuali bulu yang telah disebutkan. Yaitu bulu dada antara lubah atau labah sampai pusar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki bulu di di hasta beliau, kemudian di mangkip, kemudian di mangke pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Di situ ada bulu. Demikian juga di bagian atas dada beliau. Inilah sejumlah titik di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki bulu, yaitu dua hasta Nabi, dua mangkip Nabi, pertemuan di mangkip, pertemuan antara lengan atas dan pundak. Di sini ada bulunya. Demikian juga bagian atas dada. Itu titik-titik di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbulu. Ya, maka berarti kita simpulkan ada empat bagian badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbulu, hastanya, mangkipnya, bagian atas dadanya, kemudian ada masrubah, ya, dada sampai pusarnya ada bulu-bulu lembut. Itu empat bagian badan Nabi yang berbulu, yang lain itu tidak berbulu. Kemudian tawilu zandain azaddu maknanya adalah bagian bawah hasta. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian bawah hastanya itu panjang. Demikian juga roh, eh, roh burohah telapak tangan Nabi itu lebar. Rohah artinya telapak tangan. Ya, man asal dari rohah adalah istirahat. Ya, telapak tangan itu disebut rohah karena dia adalah tempat orang untuk bersandar, untuk istirahat. Boleh jadi ya, maka e, orang duduk yang nyantai istirahat, ya, tangannya akan di ya, akan jadi tumpuan, sanggaan di lantai bertumpu di telapak tangan untuk menyantaikan buat santai badan. Ya, maka karena itulah fungsi telapak tangan maka telapak tangan dalam bahasa Arab disebut rohah. Di samping nama lainnya adalah al-kafu. Ya, maka rohah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wasiah itu lebar. Kemudian dua telapak tangan Nabi dan dua telapak kaki Nabi itu tebal. Sasnun. Sa'ilul atraf dan jari-jari Nabi itu jari-jari yang panjang atau syailul atraf. Artinya atraf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujung-ujung badan Nabi ujung badan itu ya jari tangan sama jari kaki itu ujungnya badan tidak ada yang lain kan ya, bagian badan yang paling ujung ya ujung telap uh, ujungnya tangan ya jari ujungnya kaki juga jari maka jari-jari kaki dan tangan Nabi itu jari-jari yang panjang non panjangnya adalah panjang yang proporsional mu'tadilan bukan panjang yang menakutkan eh karena terlalu panjang. Enggak. Ini, namun juga uh, makan tidak pendek, juga tidak terlalu panjang, Apa pertengahan, tergolong panjang dan panjang yang proporsional. Kemudian khamsanu akhmasain. Akhmas adalah bagian yang tidak menyentuh lantai dari telapak kaki. Ing wata'i ketika menginjak melangkah, menginjakkan kaki. al itu melangkahkan melangkah menapakkan telapak kaki itu namanya al-wata'u. Ya, ketika Nabi menelapakkan telapak kakinya, ya, ketika manusia secara umum menelapakkan telapak kakinya, maka ada bagian ya, dari telapak kaki yang tidak menyentuh lantai. Itu namanya akhmas. Nah, akhmasnya Nabi itu khamsan, Di sini dikatakan artinya Nah, akhmasnya Nabi itu tidak terlalu tinggi sekali. Tidak terlalu tinggi sekali, namun pertengahan tingginya. Nabi uh, tidak terlalu pendek sehingga hampir menyentuh semua bagian kaki, hampir menyentuh uh, tanah atau lantai. Tidak terlalu akhmas yang tidak terlalu pendek, namun juga tidak terlalu tinggi. Non tengah-tengah di antara itu. Kemudian uh, masihul Qodamain telapak kaki Nabi itu tidak pecah-pecah namun telapak kaki yang ya, yang mulus. Ya. Ya, ini artinya telapak kaki Nabi itu amlas adalah telapak kaki yang mengkilap, yang mulus, tidak ada padanya takasurun pecah-pecah, tasyakukun belah-belah. Tidak ada kemudian yang terbelah, tidak ada yang pecah-pecah ya, eh, apalagi sampai berdarah-darah, tidak. Ya. Maka telapak kaki Nabi itu telapak kaki yang halus, mulus. Begitu mulusnya karena tidak ada celahnya sama sekali. Tidak ada celah-celah di antara telapak kaki tadi. Ketika dituangi air maka langsung kering. Ya, maka jika telapak kaki Nabi itu disiram air, maka langsung kering karena airnya langsung pergi tidak ada yang nyangkut air itu nyangkut kalau tadi telapak kaki itu ada yang pecah-pecah ada yang belah-belah nah nanti telapak kakinya ada eh, ada air yang nyangkut nah ini telak telapak kaki Nabi tidak demikian tidak ada yang nyangkut di telapak kaki Nabi air disiram maka cepat kering yanbu anhumul ma maka air itu tidak ada yang bertahan lama di telapak kaki Nabi. layat butuh, tidak bertahan lama. Layas takir, tidak permanen. Tidak berhenti lama. Artinya bablas langsung pergi. Dan itulah sifat telapak kaki yang mulus. Al-Qadam al-Malsa, maka telapak kaki yang mulus, tidak ada pecahannya, tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang eh, terbelah maka dituangkan air padanya fa innahu yanbu anha maka air tersebut yanbu segera pergi anha dari telapak kaki tidak ada yang yastakir bertahan lama di telapak kaki lain halnya dengan telapak kaki yang memiliki syukuk ada yang belah watakasyur ada yang uh, terkelupas kulitnya ya, maka nanti banyak air yang nyangkut bertahan tidak akan kering kecuali dilap, ya, ya, dikeringkan dengan handuk dan yang lain. Namun telapak kaki Nabi begitu disiram air, maka tak lama setelah itu air ya, segera pergi dan telapak kaki ini mudah dan gampang kering. Dan Nabi jalannya Nabi idazala zala kola'an. Jika Nabi Zala berjalan, Zala maka berjalan kolaan dengan mencabut kakinya, dengan mengangkat kakinya dan tidak nyeret kakinya. Namun dengan mengangkat kakinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan, maka beliau angkat dua kakinya dari lantai dan diangkat bikuah dengan penuh semangat. Tidak kemudian diangkat dengan E, diangkatnya orang yang mau mati atau pura-pura mati mutamawit, e, e, orang yang uh, hidup segan mati belum mau uh, akhirnya apa ngangkat yang diseret ya, bahasa kita ngangkat yang diseret nggak mau diangkat kenapa karena mutasakil merasa berat untuk ngangkat kaki maka Nabi jika berjalan, maka cara jalannya adalah dengan mengangkat kaki dan tidak nyeret kaki. Namun Nabi angkat dua kakinya, ya, sebagaimana mengangkatnya seorang yang kuat, asyadid yang perkasa mengangkat kakinya. Ya. Dan di sebagian masyarakat, diantaranya di masyarakat e, Jawa secara umum dan di masyarakat Jogja secara khusus, maka jalan yang sopan itu adalah yang ya yang sebagaimana jalannya Nabi dengan mengangkat kaki dan tidak nyeret kaki sehingga sandalnya bunyi bahkan bunyi keras. Eh, tidak demikian. Namun jalan yang bagus itu yang tidak terdengar suara seretan sandalnya atau suara Uh, eh, sepatunya demikian di budaya masyarakat Jawa secara umum dan masyarakat Jogja secara khusus. Dan demikianlah Eh, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diangkat kakinya dengan semangat, dengan kan? semangat, dengan penuh, dengan energik, seperti mengangkatnya seperti seorang yang kuat dan perkasa mengangkat kakinya. Yaktu Nabi melangkah taka, uh, takafian dan telah kita ketahui definisi takafi di dua hadis yang lewat yaitu jalan yang cepat, yang semangat ya, lebih condong badannya ke depan. Wiyam si hauna, Nabi berjalan dengan penuh ketawaduan. Jalan al-haun itu jalan yang proporsional. Dan berjalan yang haun itu ada di antara sifat ibadur rahman. Sebagaimana ada di surat Al-Furqan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ulmisyah langkah-langkah kakinya itu lebar-lebar. Artinya khotawatuhu at anna khotawatahu Bahasanya langkah-langkah kaki Nabi itu lebar. Namun lebar ini bukan dipaksa-paksa. Namun langkah kaki biasa. Langkah kaki biasanya itu sudah lebar. Ini bukan ya, dibuat-buat. Namun ya, langkah kaki normalnya itu lebar. Kemudian jika Nabi berjalan seakan-akan turun dari tempat yang meninggi. Ya, maka jika Nabi berjalan seakan-akan beliau adalah orang yang turun, padahal itu tanahnya datar seakan-akan turunnya karena cepatnya dan semangatnya seperti e, jalannya orang yang e, meniti jalan yang melandai. Dan adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menoleh maka beliau menoleh dengan seluruh badannya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin melihat ke belakang maka beliau tidak hanya memutar kepalanya saja, namun beliau juga putar dengan badannya di samping kepalanya, badannya seluruhnya. Dan ini adalah sikap yang cocok dengan kesempurnaan wibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sering sekali menundukkan pandangannya. Oleh karena itu, beliau lebih banyak menunduk ke bawah, memandang ke bumi daripada menengadah ke langit. Kemudian mayoritas pandangan Nabi adalah pandangan bukan pandangan kosong, namun pandangan tafakur Mulahadah pandangan yang dalam keadaan pandangan orang yang berfikir. Artinya pandangan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menatap sejumlah hal adalah pandangan mulahadah, ya, Bukan pandangan rakus dan yang maksud mulahadah ini adalah tafakur. Berfikir, ta'amul merenung, tadabur merenung. Nabi itu ya suku ashabau. Artinya Nabi E, berjalan di bagian belakang rombongan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta sahabatnya untuk berjalan di depan. Sehingga para sahabat itu berjalan, rombongan Nabi dan para sahabat, maka sahabat itu berjalan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi berjalan di belakang. Dan di antara manfaat hal ini adalah Nabi menemani yang paling lemah, ya, yang kendaraannya paling lambat, atau yang jalannya paling pelan itu disertai oleh Nabi dan betapa bahagianya mereka lain hanya kalau Nabi berada di paling depan ini yang paling lambat jalan kendaraannya ya, itu penuh dengan kekhawatiran kecemasan ya. dan ketika Nabi mengambil posisi jalan paling belakang menemani eh, membantu dan menemani yang paling lamban jalannya, yang paling pelan kendaraannya, maka ini di antara manfaatnya adalah ya, memotivasi orang-orang yang lemah, lemah kendaraannya dan sebagainya, menemaninya, memberikan kenyamanan kepada mereka dan seterusnya. Nah, dan di antara sifat Nabi adalah bersegera mengucapkan salam kepada siapa saja yang Nabi jumpai. Di dalam uh, sebagai lafadz hadis, Bukan ya beduru namun ya beda'u. Maknanya sama. Artinya Nabi adalah orang yang bersegera untuk ilka salam. Mengucapkan salam kepada orang yang beliau jumpai dan beliau temui. Meskipun orang tersebut adalah sariran, adalah anak kecil. Ya, maka berkenaan dengan hadis ini yaitu hadis dari Hindun uh, Ibn Abi Halah Maka di sini Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Sufyan ibn Waqi'. Hadatsana Sufyan ibn Waqi' Kemudian hadasana qal hadasana Jumai ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli imlaan dan beliau mendiktikannya alaina kepada kami min kitabih dari buku catatannya al-Ijli itu nisbah kepada uh, Ijl ibn Lahim dan ini adalah nama kabilah yang besar nama kabilah yeah. Dan ini beliau sampaikan imlaan dalam bentuk dikti. Kemudian kalau akhbarani rajulun min Bani Tamim ya, maka ada seorang dari Bani Tamim yang orang tersebut min waladi Abi Halah adalah anaknya Abu Halah dan Abu Halah adalah zauji Khadijah adalah istrinya adalah suaminya Khadijah sebelum menikah dengan Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang tersebut orang dari Bani Tamim ini Yukna kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nah Abu Abdullah ini namanya adalah Yazid ibn Amr. Namanya adalah Yazid ibn Amr. <clears throat> Kemudian uh, An ibni ibnin li Abi Halah. Ya, Abu Abdillah yang nama aslinya tadi Yazid bin Amr itu mendapatkan hadis dari anaknya salah satu anak laki-lakinya Abu Halah. dari salah satu anaknya Abi Halah dan anaknya Abi Halah ini ya, anak laki-lakinya Ibni Halah ini namanya juga Hindun sebagaimana nama bapaknya. Ya. An Ibnin salah satu anaknya Abu Halah namanya Hindun. Ya, kemudian tentang nama asli Abu Laha, Abu Hala ini diperselisihkan. Terdapat sejumlah pendapat tentang uh, nama dari Abu Hala. Ada yang mengatakan namanya adalah Malik. Ada yang mengatakan namanya adalah An-Nabash dan ada yang mengatakan namanya adalah Zararah. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Hindun. Maka Abu Halah ini adalah uh, suami pertama Khadijah radhiallahu anha. Setelah itu Abu Halah ini dia ya, meninggal dunia. Maka suami pertama Khadijah adalah Abu Halah. Yang tadi diperselisihkan tentang nama aslinya. Suma mata kemudian Abu Halah ini meninggal dunia. Ya, fatazawwajaha lalu kemudian Khadijah menikah dengan Suami yang kedua bernama Atiq Ibn Khalid Al-Makhzumi. Ya, dari pernikahan dengan Atiq ini lahir seorang anaknya Khadijah bernama Abdullah Wabintan dan seorang anak perempuan. Ya, maka dari suami dengan pernikahan dengan suami yang kedua ada satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Thumma mata kemudian Ya, suami yang kedua ini kemudian meninggal dunia. ajaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu Khadijah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat pelajaran yang menarik karena kalau di budayanya orang Jawa kalau ada seorang perempuan nikah dengan e, nikah dua kali suaminya mati semua. Nah, maka ini wanita ini wanita naas. Itu dapat stempel ini eh, akan dapat cap siapa yang nikah dengannya nanti paling-paling mati. Nah, eh, maka meskipun dia janda masih muda, nggak ada yang berani eh, nikah dengannya. Kenapa? Karena dia sudah terbukti nikah dua kali dan semua suaminya mati semua. Nah, semua suaminya meninggal dunia semua. Suami pertama meninggal dunia, nikah lagi, semuanya ninggal lagi. Nah, maka dua kali berturut-turut suaminya ninggal atau di budaya Jawa langsung dapat cap apa istilahnya ada nama namanya ini perempuan yang demikian ini, ini perempuan yang membawa bencana kepada suaminya nah, ternyata kita lihat ya, Nabi ya, ibunda Khadijah itu wanita semacam itu ya, ya, yang dua sebelum bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah dua kali dan semua suaminya meninggal dunia. Bukan karena cerai. Eh, dua suaminya itu semuanya meninggal dunia. <clears throat> Ya maka di, uh, di sini kemudian uh, dari Al Hasan bin Ali, tentu dia adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang Nabi sebut dengan Ra'ihana tuh Ra'ihana. Ya, eh, tumbuhan yang wangi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sangat mencintainya dan suka menciumnya. Dan ya, Nabi katakan bahasanya Al Hasan adalah Sayyid sabab ahli jannah pemimpin anak-anak muda yang masuk surga. Al Hasan ini lahir di bulan Ramadan. di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Al Hasan bin Ali ya, itu lahir di bulan Ramadan ya, tahun 3 Hijriah. Dan meninggal dunia karena diracun, bahkan sudah pernah diracun tiga kali dan baru meninggal ketika diracun yang ketiga. Ya, karena demikian luar biasanya bah, eh, dahsyatnya racun tersebut. Meninggal dunia karena sebab diracun ya, dalam umur eh, pada tahun 47 47 ya, Hijriah. Ya, kemudian uh, kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang ke-9. <clears throat> Dari sahabat Jabir bin Samurah radallahu an, uh, anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ukuran mulutnya itu lebar, Ashkala'ain. ain, Ya. Ya, askala ain maknanya datawilu syikil ain adalah panjang belahan matanya. <clears throat> Dan mahmud manhumus manhus uh, manhus al aqib. Aqib artinya tumit. Manhus artinya qalil laham sedikit dagingnya. Kalau subah-subah mengatakan, aku bertanya kepada Samak, apa yang dimaksud dengan doli ulfami? Samak mengatakan artinya besar ukuran mulutnya. Apa yang dimaksud dengan askalul ain artinya panjang belahan matanya. Apa itu manhus ala aqib sedikit daging di tumitnya. Maka tentang dalil faham, maka sifat ini telah lewat di hadis Hindun. Dan maknanya bahasanya mulut Nabi SAW itu tidaklah kecil dan sempit, namun mulut yang besar sebagaimana penjelasan simak atau samak eh, simak kepada syubah. Nabi itu ashkal al-ain. Subah, eh, subah mengatakan, aku bertanya kepada simak, apa itu askalul ain? Maka simak mengatakan yang panjang belahan matanya. Inilah tafsiran yang diberikan oleh simak radallahu rahimallahu taala untuk makna askalal ain. Akan tapi al-qadiyat al-maliki ya, rahimallahu taala mengatakan penjelasan simak ya, untuk suklah yang ada pada main dengan apa yang disampaikan oleh apa yang beliau sampaikan itu adalah wahmun, salah paham adalah salah paham. Inda jami'ihim menurut semua ulama. Kata Qadiyat menurut semua ulama di sini simak waham. Mengira yang disampaikan benar padahal tidak. Yang benar yang dimaksud dengan ashkalul ain adalah kata yang telah lewat dari para pensarah selain simak yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan matanya Nabi itu adalah ashkal. Itu artinya adalah annaha humratun itu bayadal ain. Ada warna merah yang bercampur pada putihnya mata. Tentu mata kita ada sisi hitam dan sisi bagian yang hitam dan putih. Nah, bagian yang putih di mata Nabi itu tidak putih, murni putih namun putihnya itu tercampur dengan sedikit warna merah. Ini, sisi putih itu ter, tercampur dengan sedikit warna merah. Nah itu yang disebut dengan kata Jabir ashkal al-ain. Wadal makna dan makna dan makna ini yang disampaikan uh, uh, Allah tidak dan inilah makna yang disampaikan oleh semua buku eh, semua ulama yang menulis kitab Gharibul Hadis. Gharibul Hadis adalah kamus khusus untuk kosakata-kosakata yang langka, yang jarang dijumpai, yang ada di hadis-hadis Nabi. Nah, semua ashabul gharib, semua ulama penulis buku-buku gharibul hadis, ya, mengatakan bahasanya suklah adalah warna merah yang ada pada bagian putihnya mata. Dan ini dalam di bangsa Arab mahmudun adalah satu hal yang terpuji. Mata seperti itu mata yang bagus. Tuh bil al-ain. Maka mata yang seperti itu keadaannya putihnya tidak 100% putih itu mata yang terpuji. Maka seakan-akan di bagian putih mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat sedikit warna merah. Kemudian tentang telapak kaki Nabi, terdapat pelajaran bahasanya itu manhus. Manhus kata simak adalah sedikit dagingnya. Akib itu artinya bagian belakang telapak kaki alias tumit. Ini hadis yang ke sembilan. Eh, keterangan tentang rawinya. Maka uh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abu Musa Muhammad ibn Musanna Kalau hadasana Abu Muhammad e, Ja'far e, Muhammad ibn Ja'far yang terkenal dengan sebutan Gundar dan Muhammad ibn Ja'far alias Gundar ini adalah e, ibnu Imro'ati Syu'bah adalah anak laki-laki dari istrinya Sobah. nampaknya Sobah nikah dengan eh, seorang perempuan janda. janda punya anak, yang dia punya anak laki-laki. Nah ini anak, eh, maka ini anak tirinya Sobah. Muhammad ibn Ja'far ini adalah anak tirinya Sobah. Oleh karena itu, jalasahu isrina sana. Oleh karena itu, si Rundar ini ngaji dan belajar dengan bapak tirinya Syubah selama 20 tahun. Dan Syubah setelah diketahui adalah uh, ulama yang sangat tinggi derajatnya di ilmu hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Kalau hadasana Syubah ya, bercerita kepada kami Syubah dari Simak. Simak itu bikasri awalihi ya, huruf pertamanya di kasrah, dikasrah di kasrah, mukhaffafan dan tidak mengandung tasdid. Simakun. Simak Ibn Harab Al-Hudali Al-Bakri Al-Kufi. Simak Ibn Harab ini ahad ulama tabi'in, salah satu ulama tabi'in. Qal Simak mengatakan bahasanya beliau berjumpa dengan 80 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 100 23. Ya. Dan di dunia periyatan hadis di samping ada Simak ibn Harab, ada Simak yang lain yang terkenal Simak ibn Al-Walid. Maka disebutlah Al-Harab untuk menegaskan bahasanya ini bukan Simak yang lain. Ya, beliau mendengar dari sahabat Jabir ibn Samurah. Ya, Samurah itu eh, bifathil muhmalah. Sinnya tidak bertitik, bukan sin tebal, sin tipis, dan itu dibaca fatah. Kemudian dom, uh, eh, wadhamil mim, mimnya di domah, samu. Ini berarti samurah. Namun ahlul hijaz yaskununaha takhfifan. Ini, namun kalau orang hijaz cara membacanya uh, dengan mimnya itu disukun. Di bacaan aslinya mimnya di doma samurah. Dan ahlul hijaz itu mimnya disukun. Di samrah. Takfifan untuk meringankan lidah dalam pengucapan. Kalau kita sih biasa saja samurah mau samrah. Ya, biasa saja. Dan orang hijaz kerepotan untuk membaca uh, samurah. Mereka nyaman dengan samrah. Namun aslinya samurah. Wa kullu min Jabir wa Abi sahabiyun. Jabir dan bapaknya, Jabir bin Abdullah, eh Jabir bin Samurah, Jabir dan Samurah, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Ya, kemudian hadis yang ke-10 uh, eh, <clears throat> masih dari sahabat Jabir bin Samurah radhiallahu anhu beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin ithiyanin di malam purnama. Wa alaihum uh, hullatun hamra. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memakai hullah, memakai ridak dan izar yang berwarna merah. Maka aku kemudian membandingkan, aku menatap ke wajah Nabi dan aku memandang ke rembulan. Kulihat wajah Nabi, setelah itu kulihat rembulan. Mana yang lebih indah? Falahuwa indi ahsanu minal qamar. Maka sungguh wajah Nabi, indi menurutku lebih indah daripada rembulan. Dilihat bolak-balik, natap wajah Nabi, kemudian bandingkan dengan rembulan, diulangi lagi, natap wajah Nabi, rembulan. Wah, kesimpulannya, wajah Nabi lebih indah daripada rembulan. Nah, Jabir mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filatin ithiyanin. Ithyanin artinya malam yang bercahaya, yang banyak cahaya rembulannya. Dan itu adalah malam itu disebut Ithyanin, manakala malam eh, hina yakunul badru ketika terjadi purnama. Dan purnama tersebut dalam sempurna lengkapnya sinar rembulan. Purnama yang betul-betul purnama. Maka rembulan ketika itu berada dalam kesempurnaan indahnya dan indahnya. Rembulan paling indah saat purnama pasti titik e, klimaksnya. Itu ya, keadaan rembulan yang paling indah. Nah Nabi ketika itu memakai hullah. Ya, Nabi memakai hullah telah lewat makna hullah yaitu ridak dan izar, atasan dan bawahan. Maka aku kata sahabat Jabir bin Samurah, aku pandangi Nabi dan aku pandangi rembulan. Aku pandang indahnya wajah Nabi, kemudian aku bandingkan dengan indahnya rembulan. Kemudian sahabat Jabir ini yukorin melakukan mukoronah e, perbandingan di antara dua benda yang indah ini wajah Nabi dan rembulan. Hasilnya fawa aingdi ahsanu minal komar. Wajah Nabi menurutku lebih indah daripada rembulan saat malam purnama yang betul-betul purnama. Maka uh, Jabir mendapati bahasanya indahnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fauko, itu mengungguli indahnya rembulan. Dan nanti akan kita jumlahi sejumlah hadis yang merupakan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serupa dengan rembulan. Apakah ini bertentangan? Ini Jabir bin Samurah mengatakan wajah Nabi lebih indah daripada rembulan. Nanti akan ada sejumlah hadis yang akan kita baca mengatakan wajah Nabi seperti rembulan. Ya, apakah bertentangan antara yang mengatakan lebih indah daripada rembulan purnama dan yang mengatakan seindah bulan purnama? Jawabannya ya, maka di sini eh, yang menyerupakan wajah Nabi dengan bulan purnama inna mahu mimba babi makna. Maka itu yang kurang lebih. Dan dalam rangka untuk memperjelas. Yang pas lebih indah daripada purnama. Nah, namun ya, yang uh, untuk bahasa memudahkan dan supaya yang jelas untuk memperjelas dan gampangkan mempermudah bagi orang yang mendengar ya, maka dikatakanlah wajah Nabi seperti purnama. Namun itu bukan yang pas, itu takrib kurang lebih. Yang pas wajah Nabi lebih indah daripada purnama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah liputi wajahnya dengan keindahan yang luar biasa wa husnan balighan dan keindahan yang luar biasa, lebih luar biasa, lebih besar, lebih wah daripada indahnya purnama. Ya di sini uh, tentang perawi hadis Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana hanad Hadasana hanad Al-Kufi At-Tamimi Ad-Darimi dia orang Kufah, Az-Zahid al hafid Seorang yang terkenal dengan zuhudnya dan kehebatannya di bidang hadis. Beliau adalah rawi yang dipakai oleh saya Muslim dan empat kitab sunan. Wafat tahun 223. Uh, eh, hadasana Anbasar. Anbasar cara bacanya seperti Ja'far. Ja'far berarti Anbasar. An, uh, uh, maksud saya. Cara bacanya seperti Ja'far. Berarti Abthar. Eh, Ibn Al-Qasim dari Ibn Al-Qasim, Al-Qasim Az-Zabidi. Atau Al-Qasim Az-Zubaydi. Eh, eh, ini Az-Zubaydi, Kufi, orang Kufah, Sekotun, Khawjalul Jamaah dipakai oleh enam kitab hadis. Ya, maka uh, untuk nisbah itu kadang Zubaidi, kadang Zabidi. Kalau dia orang Yaman bacanya Zabidi. Ya, kalau ini yang Kufa ini namanya Zubaidi. Dari As'ad, yakni Ibn Siwar, ya, Pikasesin, ya, ya, eh, berarti Siwar, dari As'as Ibn Siwar, Ya, Beliau dipakai oleh Bukhari namun tidak disahihnya namun tarikh Bukhari dipakai oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Dari Abu Ishaq yang telah kita bahas Abu Ishaq As-Sabi'i dari sahabat Jabir bin Samurah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan uh, malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.